والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين معين خصوصا لسيد أحمد زين دحلان ثم إلى أرواح أرواح كاف ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وساعد في عمارة هذا المعهد الله تغشاهم مغفرا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد اسم الفاتحة بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فبادروا يا إخواني فبادروا إخواني رحمكم الله عند سماع الأذان إلى طاعة الرحمن واحذروا أن يلهمك أن يلهيكم الشيطان ويقتنصكم بالتكاسل والتواني فإن الخزي فإنه الخزي والخسران Wabadiru ikhwani Maka Segeralah wahai saudara-saudaraku Semoga Allah merahmati kalian semuanya Indah sama'il adhan ketika mendengarkan adhan Ila ta'atillah Untuk menyambut taat kepada Allah yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Wahdaru dan hati-hatilah kamu kalian semuanya an yuyakum membuat lupa kalian semuanya asyaitanu syaitan wa yaktana wa yaktani dan mempengaruhi kalian semuanya bitakasuli dengan malas-malasan wani dan tawani itu sama dengan malas ya menunda-nunda pelan-pelan begitu enggak segera fa innal khizyu wal khusran karena sesungguhnya itu adalah kehinaan dan kerugian kalau dengar adzan langsung menyambut jangan kalau udah diajak sholat anda nggak menyambut hayya ala sholat pura-pura nggak dengar kenapa filmnya lagi serem Hayya 'alal falah, tetap main kartu, main sekak. Urusan duniawi segera datang. Urusan-urusan main-main segera menyambut. Hati-hati. Siapa orang yang terpengaruh dengan setan Sholatnya dibuat males Dipengaruhi Gak langsung menyambut Kata orang Jawa gak cekekal Tapi urusan duniawi cekekal Urusan main-main cekekal Itulah tanda kehinaan dan tanda kerugian Wa'alamu ma'asyiral ikhwan Dan ketahui, ketahuilah wahai saudara-saudara Wafagakumullah wahai para saudara-saudara Wafagakumullah semoga Allah memberikan taufik kepada sekalian Wahadakum dan semoga Allah memberikan hidayat kepada kalian semuanya Annahu sesungguhnya Yalzamukum harus bagimu wa yata'ayyanu 'alaikum wajib fardu ain atasmu amru nisaikum memerintahkan istri-istri kamu wa auladikum dan anak-anak kamu sekalian bisolati dengan melaksanakan solat wal muhafabati dan menjaga alaiha atas itu solat dengan berjamaah Fa innahum maka sesungguhnya mereka siapa nisaikum wa auladikum istri kamu dan anak-anak kamu amanatullahi indakum adalah sebagai amanat Allah pada kamu. Waqad qala Allah Ta'ala dan telah berfirman Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang beriman La takhunullaha war rasul janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul wa takhunu amanatikum dan kamu mengkhianati amanat-amanat yang ada pada kamu semuanya wa antum ta'lamun dan kamu mengetahui itu amanat atau pengkhianatan itu Waqala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah SAW Allah Allah fin nisa' itu maf'ul bih fattaqullaha ittaqullaha takwalah kamu kepada Allah takwalah kamu kepada Allah fin nisa terhadap perempuan-perempuan kamu fa innahunna maka sesungguhnya itu perempuan-perempuan kamu amanatun sebagai amanat-amanat indakum pada kamu Faman lam ya'mur maka barang siapa yang tidak memerintahkan itu siman imra'atahu perempuannya siman bisolati melaksan dengan melaksanakan solat walam yu'allim dan tidak mengajarkan itu siman ha itu imra'atahu perempuannya siman faqad khana maka benar-benar telah mengkhianati itu siman Allah terhadap Allah wa rasulahu dan rasulnya Allah wastahaqqa minallah dan berhak itu siman minallahi mendapatkan dari Allah al-uqubata siksa fa innahu maka sesungguhnya siman lam lam yamtathil tidak patuh qaulallahi taala terhadap firman Allah taala wa'mur ahlaka dan perintahlah keluarga kamu bis salati melaksanakan salat wastabir 'alaiha dan sabar dalam melaksanakan salat la nas'aluka aku Allah tidak meminta kepada kamu rizqan rizki nahnu narzuguka dan aku Allah memberikan rizki kepada kamu wal aqibatu littaqwa dan akibat baik itu karena sebab takwa jadi istri kamu dan anak kamu itu amanat. Amanat itu gimana diperlakukan? Kalau sampean tak titipi duit, kemudian sampean habiskan, itu berarti sampean khianat. Atau sampean sembrono naruhnya, Tak titipi duit sak miliat, Ditaruh ada di pinggir jalan, entek habis sembrono. Amanat itu dijaga. Amanat itu dipelihara. Kalau melaksanakan kalau amanat tadi itu ditaruh sembrono, serampangan, hilang berarti khianat, wajib ganti. Tanggung jawab, tidak ganti al penjara wal buiu Anak kamu, istri kamu itu amanat dari Allah yang harus kamu jaga. Ketika kamu sembrono, serampangan, sampai anak kamu tadi itu yang harusnya sholat, nggak sholat gara-gara kamu tidak perhatian, nggak ngajak, nggak ngajari, maka kamu berarti telah khianat terhadap amanat Allah. Karena itu harus dipertanggungjawabkan. Eh, kok iso ndak sholat anakmu? Memang nggak kamu ajari? Kok bisa nggak patuh anakmu? Kok maksiat anakmu? Memangnya kamu nggak nggak kamu larang? Ketika kamu kelihatan memang sembrono, nggak nggak ngelarang, nggak ngajari taat sama Allah, ya gimana caranya untuk ganti anak yang soleh, langsung kiamat? berarti Anda harus siap, pantas, layak, persis, cocok untuk disiksa oleh Allah karena khianat terhadap amanatnya Allah. Allah, hati-hati. Amanat itu. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum." Hei orang-orang yang beriman, jangan khianat terhadap utuhan kamu Allah dan jangan khianat terhadap Rasulullah dan khianat terhadap amanat-amanat yang telah diserahkan kepada kamu. Wa antum ta'lamun. Ta kamu tahu itu amanat, lah kok di enggak dijaga. Sembrono. Wah, berarti pantas kalau disiksa. Hmm. Oh, kadang-kadang kita ini ya, kita ini kadang-kadang mendahulukan cinta tapi nggak tahu tanggung jawab. Tahu lagi lagi ya. Kita ini kadang-kadang mendahulukan cinta tapi nggak tahu tanggung jawab Cinta sama anak kepingin makan sate anaknya Supaya anaknya makan sate sehat katanya bergizi Kata dokter proteinnya tinggi Cuma duit colongan yang dipakai Biar seneng anak saya, biar sehat anak saya Cuma nyolong, nyuri Lah, Ini cinta tapi tidak tanggung jawab sama dengan anak saya itu ngelak haus. Kepingin supaya hilang hausnya dikasih es baygon. Loh, itu kan racun lah. Ini racun di dunia yang bisa mengancam jiwa. Tapi makanan haram itu pak, racun akhirat yang bisa menyebabkan masuk neraka. Bukan cinta kepada anak dikasih es baikon itu bukan cinta. Bukan cinta kepada anak dikasih makanan yang lezat tapi dari makanan yang haram bukan cinta. Paham ya? Karena itu kalau sampai cinta kepada anak itu dididik ajaran agama. Diajari taat, dikasih rizki yang halal. Anggur itu vitamin loh. Mangga itu vitamin, dirok itu tonggo. Vitamin ini Ustaz. Ya vitamin tapi kalau hasil colokan vitamin mencret itu. Kita harus tahu cinta itu bagus tapi cinta yang bertanggung jawab. Jangan cinta yang tidak bertanggung jawab. Jawab. Istri juga begitu, cinta sama istri. Cinta sama istri. Masya Allah. Dibelikan baju yang bagus. Sendale 2 juta. Sendale tak. jepitnya dengan emas luar biasa cuma colongan itu semuanya cinta yang tidak bertanggung jawab dibelikan make up yang mahal tapi hasil ngemplang sumpah palsu sama dengan sampean ngoleh anges kepada istrinya sampean. Wah itu bukan cinta itu namanya. Itu adalah membuat cacat. Itu adalah membuat istri sampean jelek di dunia. Tapi yang haram-haram itu yang diberikan kepada istri sampean membuat istri sampean jelek nanti ada di akhir akhirat. Seharusnya begini. Ada anges ada sesuatu yang kotor dijauhkan dari istrinya jangan sampai terkena istrinya jangan dek kotor jangan nanti akhirnya kulit kamu yang halus bisa ternodai dengan kotoran ini seharusnya begitu ini ndak kita dek enak biar ini penghinaan begitu juga jangan dek ini adalah haram hukumnya dek, karena ini colongan dek, ini hasil korupsi dek. korupsi dek yang sabar kamu dek, biar nanti cantik di akhirat biar bagus di akhirat begitu seharusnya tak kasih cerita sampean orang cinta tapi tanggung jawab. jawab cinta tanggung jawab Siti Fatimah itu putrinya Rasulullah yang sangat dicintai oleh kancing Nabi ya. Siti Fatimah itu hidupnya melarat Putra putrane kanjeng Nabi putrine kanjeng Nabi tapi hidupnya melah melarat putrine camat ini setengah mati itu kalau membuat tepung digulek sendiri sampai tangannya Siti Fatimah itu kasar satu saat Siti Fatimah ini minta kepada Rasulullah Lung Nabi itu sering bagi-bagi harta Siti Fatimah minta ya Rasul tolong dikasih budak ya Rasul saya untuk bantu saya masak ya Rasul tangan saya sampai kasar ini ngulek ijen. Nabi menawarkan, Fatimah, mau nggak tak kasih yang lebih baik daripada budak? Tak kasih lebih baik daripada budak yang membantu. Ternyata Nabi bukan ngasih robot, bukan. Iya ya Rasul apa? Tak kasih ya. Sebelum tidur baca oh, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tiga puluh 34 kali. Dikasih bacaan. Enggak dikasih itu semuanya. Enggak dimanjakan urusan duniawi, malah ditambahi wirite. Itu orang cinta. Nah kalau sekarang kan enggak. Loh saya juga begitu Beb Iya kamu juga begitu Kaya banyak duitnya Anaknya minta Pak belikan sandal jepit pak Ojo nak Sing luwi api Moco wirid nak Kenapa? Bapaknya medit sebabnya Lah kalau Nabi tidak loman Nabi itu loman Putrinya sendiri minta Ya Rasul saya kasih ini Abah, Bapak saya kasih ono ini jangan nak moco ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau jadi Amirul Mukminin oh, keuangan negara di tangan paling gampang korupsi wis ABK waktu itu. Sayyidina Umar bin Khattab dimintai sama anaknya. Saya perlu pakaian bagus, kepingin ganti, sudah berapa tahun, tidak ganti, itu, itu, tidak itu, macam-macam. Tunggu nak ya, tunggu bayaran. Nanti kalau sudah waktunya bayaran, tak belikan. Kata anaknya, belikan dulu kan nanti bisa utang lah, utang dulu dari kas negara untuk beli pakaian. Nanti dipotong waktu bayaran. Anaknya atau istrinya itu? Anaknya kalau tidak salah. Marah Sena Umar. Apa? Pakai uang negara dulu? Untuk belikan pakaian kamu nanti bulan depan dipotong dengan gaji. Kamu yang jamin umur saya sampai bulan depan. Naik mati di tengah jalan. ada yang berani korupsi kalau presiden ini model gini kalau sudah pemimpinnya model begini lo kepala desa tidak kira korupsi untuk beli pakaian aja tidak berani pakai kas negara kenapa? tidak ada jaminan manusia itu urip saulan kas lowong sak jam kas tidak ada jaminan kok Lihat bagaimana. Ini cinta yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Lah yang juga begitu cinta sama anak, nggak sholat, dibiarkan cinta nggak tanggung jawab teman. Cinta sama istri suami nggak sholat dibiarkan cinta yang tidak bertanggung jawab. Jarno jarno wis Wong arek iku sik seneng kok dolinan dirire sepur. Cine wis cine sing wis kelindes baru diangkat. Begitu tak orang cinta itu. Sebelum kere sepur tangkep anaknya. Jangan nak bahaya, boten bu, ojo bahaya, lek perlu gelut. Kenapa? Karena begitulah juga keluarga kita ketika dalam taat kepada Allah. Jangan biarkan dia dari itu maksiat, ninggalkan perintah Tuhan. Itu adalah bentuk cinta yang bertanggung jawab, saudara. Siapa itu yang di TV itu? Yang istrinya mati itu? Gara-gara nyetir itu, ya? Saiful Jamil. Dituntut kan dia sama polisi. Kenapa? Padahal dia cinta istri nangis tengah mati gitu ya. Waktu mati mewek-mewek enggak karuan. Dituntut sama polisi. Kenapa? Karena dianggap kelalaian. Dia tadi itu melebihi penumpang membiarkan penumpang itu melebihi kapasitas. Itu adalah termasuk kelalaian. Gara-gara itu akhirnya gampang oleng. Kata polisi tadi itu begitu. Karena kelalaian. Lah sampean mimpin keluarga ini ya opo. Sampai anak nggak sholat, sampai anak nggak baca Quran, sampai anak tadi itu mabuk, sampai anak tadi itu kena narkoba, sampai anak tadi itu teler, sampai anak itu zina, hati-hati loh tanggung jawab di hadapan Allah didiin yang betul Eh? Begitu juga istri. Istri itu juga amanat. Ya amanat itu ya harus dijaga, dipiara. Sholatnya harus diperhatikan istrinya. Ayu gondek tapi tidak sembahyang mebun rokok raimu. Sholat. Situ seharusnya. Selain itu juga nggak boleh diberlakukan yang tidak benar istri itu. Coba. Sampean itu kalau kawin itu kan baru kenal ya. Baru kenal. Tapi istri wajib taat sama sampean sama Anda lebih daripada segala-galanya. Asal tidak maksiat kepada Allah, bahkan lebih daripada orang tuanya. Kalau ada orang tua ngomong, "Dek, Nak, poso besok ya, puasa besok." Suami ngomong, "Jangan puasa besok." Wajib taat sama suami. Haram puasanya. Walaupun itu diperintah orang tua. Puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Kalau puasa Ramadan kan ya kalau begitu. Orang tua bilang, "Dek, puasa Ramadan besok." Suami menyatakan, "Enggak boleh." Yo, Duduk bojo iku, setan. Bukan suami itu. Begitu hebatnya istri itu diperintahkan taat sama suami. Karena itu suami dari itu harus menjaga amanat itu. Ibunya yang melahirkan dengan siap mengorbankan nyawa bapaknya yang kerja banting tulang untuk pertumbuhan anaknya nafkah anaknya dididik dibiayai wah hebat gede 18 tahun dikawin dipe ndak ber, berkuasa apa-apa eh sudah dipiara begitu diperlakukan tidak bagus tanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu dalam hadis yang lain, Allah Allah fin nisa fa innahunna awanin. Awanin itu jamak awa awinah. Awani asalnya. Itu tanwin iwat anil harf. Allah Allah fin nisa fa innahunna awanin Perempuan-perempuan kamu itu adalah pembantu kehidupan kamu. Kalau bahasa sekarang mitra hidup. Pendamping hidup, bukan budak. Itu bukan pembantu, pendamping hidup kamu yang membantu dalam kehidupan kamu. Tapi bukan dengan cara jual beli kamu mendapatkannya. Akhadtumuhunna Nabi amanatillah kamu mengambil itu perempuan sehingga orang tuanya pun dia tidak boleh ikut campur dalam urusan dengan suaminya harus patuh kepada suaminya kamu ambil dengan amanat dari Allah karena itu harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah dan kamu halalkan sampai ke farajnya dia dengan kalimat yang diatur oleh Allah ijab dan kabul. Asalnya sebelum kawin, mulai ujung rambut, ujung kaki haram. Dengan ijab dan kabul enteng. Tidak pakai ke notaris sih. Loh. Tidak pakai ke notaris, tuku sapi itu loh, ono surati, kena. Ini dengan ijab dan gobul walaupun tanpa surat halal hukumnya. Masya Allah Karena itu Istri itu adalah amanat yang harus kita jaga Jangan sampai istri tadi itu ha? Kita sia-siakan Ojo disio-sio bujumu Kepingin istri cantik Tapi kerjodok Dikongkon ngangkat Dikongkon ngep ngepel umbah-umbahan sak truk Dek kepingin bodimu bagus, dempal bujumu Lihat dijaga. Kalau gak pengen cantik ya jogoan. Lawang istri dipanggang ada di sawah. Mereka ngono sing putih ngono koyo londo, dek Ya Joko wena tukokno wedak sing kena. Kerja siang dan malam, Masya Allah. Sampai rai ini bujurnya kok gedek. Dobol wisan gedek Kalau sudah begitu ngamuk, elek raimu. Lah sing elek kan kona. Karena itu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Penganci ini kadang-kadang kita ini banyak nuntut sama istri, tapi kita ini tidak pernah menuntut dirinya, diri kita apa yang kita berikan kepada istri. Istri suruh kerja. Anak-anak itu loh, perhatiin no. Masa yang enak, bersenono memu. Joko itu bantu aku ini susah payah. Waduh, tuntut terus. Terus mari ngono. Mambumu udah enak belas ini. Kok ndak kelihatan cantik kamu? Kok bodi kamu rusak? Lo siapa sih kayak ngono? Lo kamu nuntut begitu. Wis ya, sing penting rawatan badanmu. Tak turunno biaya kon. Tak carikan biaya gimana caranya kamu kelihatan cantik supaya saya seneng. Wis ora diomai. Tugas kamu adalah di rumah didik anak ketika aku nggak ada. Masak seadanya, tapi yang lezat. Selain itu, biar saya yang susah payah. Loh, sampean payah bekerja sampai di rumah kelihatan istrinya cantik, seneng. Seneng datang bekerja, istrinya teko sawah. Odo ketemu serbet, ketemu serbet deh. <laughs> Karena itu kita ini harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu urusan duniawi, urusan akhirat juga begitu. Urusan akhirat juga begitu, apalagi saling mendukung, Dek. Saya bekerja. Tolong jangan sholat duha ya doakan saya rezekinya lancar. Nanti anak-anak ajaan sholat berjamaah zuhur sambil doakan supaya rezekinya dapat yang halal, urusannya gampang. Jangan lupa nanti jam sekian baca Quran satu juz jangan anak-anak supaya waduh hebat istrinya sampean kena air wudhu dok wayu Karena itu harus ada pembagian tugas. Eh? Harus ada pembagian tuh tugas. Oh, sekarang kan enggak kadang-kadang. Saya ini melihat kadang-kadang perempuan sama lelaki ini kok ukisat ahwalu ya. Keadaannya sudah bertolak belakang. Yang perempuan lebih sibuk dari laki lebih sibuk dari lagi akhirnya enggak kau urus kabeh wis wajar kacir. suami lapar sampai di rumah bojone tas kerja endi mangane durung mangan durung masak opo sing diurusi ribut tak karuan uang lebih parah lagi ya Allah saya kadang-kadang ya gue tunggu ya pegel saya pernah ngelihat pasangan suami istri yang laki pakai celana panjang, pakai jas, pakai peci hitam, ditutupi dasi, padahal tutup aurat, rambutnya, kan gitu. Ditutupi pakai celana panjang, padahal auratnya antara pusar dan lutut. Pakai jas ditutupi tangane, hmm? padahal bukan aurat, kan begitu. Sing wedok pakai kado cekak. juga can see. pakai kerudung padahal aurat kape seluruh tubuhnya. Kok model? Ya? Sing iki tambah buka, sing iki tambah nutup. Masya Allah. Inilah kita kadang-kadang heran lihat keadaan gini. Iki sing gendeng sing digi suaminya biarkan istrinya model gini, atau istrinya yang dia tidak mikir atau bodoh gendengi tidak paham saya banyak kan model begitu ya banyak seharusnya kebalik istrinya tertutup semuanya paham ya kemudian pakai kerudung celananya panjang kemudian bajunya kompor ini tidak kebalik semuanya Masya Allah, rusak wis aturan model begini demikian ini. Rusak. Dan memang sudah kacau, sekarang ini zaman kacau. Tahu zaman kacau enggak? Zaman kacau, Insya Allah. Mudah-mudahan selamat keluarga kita, Pak. Anting-anting yang seharusnya dipakai perempuan kayak wong lanang. Kacau ndak? Lo rambut panjang itu bagi perempuan itu semakin buat cantik kayak pendek. Sing lanang sing tuwo-tuwo lagi. Yang laki rambutnya panjang-panjang. Padahal enggak ganteng belas. Orang laki itu kalau rambutnya panjang itu itu berarti dari buntut. Lebono kandang. Lu panjang sampai tutup sini rambutnya. so sing muji kalau begitu itu ya Allah. Kalau perempuan itu menghiasi, memang peri, termasuk hiasan perempuan itu rambut. Karena itu kalau laki-laki haji disunahkan halak gundul, kalau perempuan tidak sunnah gundul. Dilarang gundul, afdolnya taksir. Kan begitu dalam ilmu fikih. Kenapa? Memang menghiasi wanita itu rambut. Wah lebih parah lagi anting-anting itu loh Bukan di yang seharusnya menjadi perhiasan untuk telinga dipasang atau di Masya Allah persis sapi sing dikandang itu kan gila ini zaman ini sudah gila sekali sudah karena itu bapak-bapak ibu-ibu ayolah kita atur keluarga kita kita jangan menjadi orang yang mengkhianati amanat yang dititipkan oleh Allah ini. Aturan sing genap. Di antara pesannya Allah nih untuk supaya keluarga kita ini diatur. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu melaksanakan sholat dan sabar dalam menegakkannya, mengerjakannya. Pernah? Pernah tidak sampai ngajak? Nak, belajar. Jadi dokter, jadi itu, jadi ini, jadi tentara, jadi itu, kerja itu. Tidak sampai pesan nih yang diperintahkan oleh Tuhan. Perintahkan tuh sholat anak kamu. Belajar nak, tapi sholat loh ya, yang benar. Kerja nak, tapi sholat yang benar. Jadilah orang yang bagus yang berhasil sukses, tapi sholat yang benar. Sholat, sholat. Pesen no setiap saatnya sholat. Berangkat yang Jakarta, nak. wes ngedok sini. Berangkat ke Jakarta, sholat yang benar ya. Jangan sampai tidak sholat loh. Itu. hati resepsi tidak sholat. Eman sampai wedai. Anak dikawinkan tapi tidak sholat. Kenapa? Nek kuade tidak sembahyang tadi. Lah, ini apa ini? Ingat perintah Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayya. Jangan lupa pesan perintah salat jangan lupa setiap saatnya. Itu perintah Tuhan loh itu. Perintah Tuhan itu. Jadi kalau anaknya sampean katanya Dina, "Bagil, Pak." Coba lali salat lo ya. Perintah itu Pak. Sebayang lo nak. Terus adhan, mandek. Sholat. Begitu seharusnya. Kemudian Allah jelaskan lagi. La nas'aluka rizgan. nunar zuguk. Aku Allah nggak minta rezeki sama kamu kok. Aku Allah nggak minta rezeki untuk diberi kepada Allah atau untuk diri kamu sendiri atau untuk orang lain. orang yang sibuk cari dunia. Yang kerja banting tulang Saya utek ini banting. Kerja terus kaya dia, hartanya udah jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliatan. Kemudian tidak punya waktu untuk sholat berjamaah di masjid. nggak punya waktu bahkan untuk sholat sendiri. Siapa yang tanyai, yang kamu cari itu apa? makan. Kalau untuk makan cukup bisa lebih dari cukup. Long makannya manusia itu satu piring kok. Untuk apa kamu tadi itu kerja banting tulang untuk apa? Untuk makan enteng kalau untuk makan toh pak. Kalau untuk pakaian enteng long pakaiannya sampai tidak perlu sampai sapis. Rometer meter cukup. Tiga meter sudah cukup. Untuk apa? Kalau hanya sekedar untuk keperluan hidup, sudah ada. Terus duitnya supaya tambah banyak, tambah banyak untuk apa? Untuk bayar sama Tuhan. Enggak, Allah enggak minta bayaran. Untuk kamu tadi itu beri makan orang sak kampung juga tidak. Lana saluka rizgan, kata Allah. Aku tidak meminta kepada kamu rizki. Nahnu narzukuk. Aku Allah yang sudah menjamin rizki kamu. Apa perlumu? Gara-gara urusan dunia sampai tidak sholat itu. Apa perlu kamu? Gara-gara urusan-urusan yang sepilih sampai kamu tidak menjaga sholat, meninggalkan berjamaah itu. Apa urusannya? Kalau hanya sekedar untuk rezeki, Allah sudah jamin rezeki kamu. Kalau untuk bayar Tuhan, Allah nggak minta bayaran. Wal aqibatu littaqwa. Dan akibat yang terpuji nanti sampai masuk surga diridhoi oleh Allah itu karena sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang tanggung jawab menjaga amanat Allah Subhanahu taala. Amin. Allahumma amin.